Siapapun tak ingin miskin di dalam jalan kehidupannya. Tapi apa hendak dikata? Kekuatan tak berdaya untuk dilawannya. Kemiskinan merajalela. Patut kita memandang dan bertanggung jawab atasnya. Karena itu menjadi amat sangat menyedihkan ketika kita kaya hanya mengingat diri dan apa yang kita suka lupa pada yang miskin dan tak pernah mengulurkan tangan pada mereka yang terjajah oleh kemiskinan. Kota seringkali lupa desa, sesama lupa tetangga. Menyedihkan. Ketika orang ada dalam kemiskinan, raganya tak mampu merasa apapun juga, tapi matanya memandang kekayaan yang limpah Bukankah itu jauh lebih menyakitkan ketimbang penjajah datang dan menjajah? Karena seluruh anak bangsa jadi sesama yang sesungguhnya sama-sama terjajah. Tapi ketika kemiskinan yang menjajah itu sangat menyakitkan. Karena membuat orang menjadi berbeda. Seakan tak sama satu bangsa. Seakan tak sama ditinggal di tanah Indonesia seakan tak sama sebagai anak negeri yang tercinta. Kemiskinan menjadi kesakitan, kerinduan untuk kemakmuran keadilan yang merata selalu dikumandangkan. Tapi kemiskinan itu yang tak bisa dipinggirkan, tampak nyata, berwujud tak susah mencarinya. Mari berperang melawan kemiskinan dengan berbagi apa yang kita punyai pada sesama yang membutuhkan. Semoga kita punya nurani untuk menghabisi kemiskinan, mengangkat harkat sesama untuk hidup merdeka. Bersama saya, Bigman Sirait.